Ikhwani hafizakumullah jami'an, pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian daripada al-kalam. Al-kalam sesuai dengan pembagian yang beliau jelaskan oleh yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terbagi menjadi dua pembagian yang berikutnya yaitu kalam yang sifatnya hakikiyah dan kalam yang sifatnya majaz. Nah, Kalam yang sifatnya non hakikah barakallahu fikum bukan hakikiyah, hakikah Nah, itu terbagi menjadi tiga. Nah, eh, kalam yang sesuai dengan hakikat tapi secara bahasa, ada juga kalam yang sesuai dengan dengan hakikat tapi secara urf, kebiasaan atau adat, ada yang secara syariat. Nah, barakallahu fikum. Itu maknanya adalah apa? Ya memang lafaz itu digunakan untuk itu itu, paham ya? Lafaz itu digunakan untuk yang diletakkan tadi itu. Itu namanya kalam yang hakiki. Nah, sesuai dengan hakikatnya. Nah, sekarang kita akan masuk kalam yang majaz. Yang majas ini yang seringnya dikenal dengan apa? Meminjam kata. Ya, ada anaknya meminjam kata. Jadi katanya itu sebuah lafaz tersebut aslinya tidak diperuntukkan untuk lafaz tersebut, cuman dipinjam. Paham ya? Meminjam sebuah kata untuk mana yang lain. Paham belum? Nanti kita akan lewati contohnya nanti. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Wal majazu huwa majaz itu adalah al lafzu al-musta'malu fi khairi ma mudhi'alah. Fi khairi ma mudhi'alah. Sebuah lafaz yang digunakan nam fi khairi pada yang selain apa? sesuatu yang diletakkan untuknya. Maksudnya bagaimana maksudnya lafaz ini memang aslinya tidak diperuntukkan untuk zat tersebut, cuman dipinjam. Paham belum? Lafaz ini dipinjam lafaznya ini. Ayo. Contohnya nanti misal asadun lirajuli asy lafaz singa digunakan untuk lelaki yang apa? Yang pemberani. Nah, sekarang lafaz singa ketika diperuntukkan untuk lelaki yang pemberani, ini secara hakikat atau majas? Majas. Karena hakikatnya yang namanya asal apa? Singa itu digunakan untuk hewan yang buas itu. Paham belum? Sebagaimana yang kemarin sudah kita sebutkan contohnya tadi. Contohnya mengenai apa mengenai yang hakikat kemarin. Asadun lil hayawan al-muftaris. Ya. Lafaz asad itu untuk hewan yang buas, mangsa singa. Tapi majas itu lafaz tersebut digunakan bukan untuk aslinya tapi untuk apa? sekedar dipinjam itu istilahnya, meminjam lafaz. Paham ya? Meminjam lafaz untuk untuk makna yang lain. Karena diserupakan antara apa? Antara singa dengan keberanian orang itu. Paham belum? Ya, Fa kharaja biqaulina maka keluar dengan ucapan kami al Mustahmal al-muhmal ya, sebuah lafaz yang muhmal yang tidak digunakan falaisa ma haqiqatan wala majazan lafaz yang muhmal yang tidak digunakan itu tidak dikatakan hakikat tidak pula dikatakan majaz wa kharaja bi qarina fi ghairi ma dan keluar dengan ucapan kami enam lafaz yang digunakan bukan pada enam eh, pada selain apa-apa yang diletakkan untuknya adalah hakikat. Mengeluarkan lafaz tersebut adalah hakikat. Kenapa? Karena hakikat itu lafaz memang digunakan untuk untuknya itu loh. Lafaz memang digunakan untuk sesuatu yang diletakkan untuknya itu namanya hakikat. Seperti misalkan tadi asadun. Asadun memang digunakan untuk apa? Hewan yang buas, binatang buas. Nah ini hakikatnya. Hakikat. Nah, manakala lafaz asad ini dipinjam, dipinjam untuk seseorang yang berani. namanya apa? Majas. Gitu aja udah. Biar enggak pusing karena memang ini kalau lu dalam-dalam kan malah pusing gitu loh. Eh, kami sendiri juga pusing ini kalau <laughs> mendalam pendalaman tapi gitu aja yang mudah. Paham ya? Jadi istilah mudahnya kalau majas itu istilahnya kalimat sebuah kalimat atau sebuah kata yang dipinjam itu untuk makna yang lain. Tapi kalau hakikat ya hakikat, gak perlu disalah lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau hakikat ya hakikat. Nah, ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة perhatikan tidak diperbolehkan membawa lafaz kepada majaz kecuali dengan dalil yang sahih yang menghalangi untuk apa diinginkan dengannya adalah hakikat paham belum? nah ulangi lagi tidak diperbolehkan membawa lafaz kepada majaz karena lafaz itu hukum asalnya hakikatnya hukum asalnya nah tidak boleh kita membawa lafaz yang hakikat ini kepada majaz kecuali dengan dalil yang sahih yamnah yang menghalangi min iradatin haqiqah yang menghalangi apa untuk yang diinginkan dengannya adalah hakikat berarti kalau menghalangi untuk yang diinginkan adalah hakikat berarti majas dulu sekarang misalkan tadi asadun dirajuli sudah sehingga untuk lelaki yang apa pemberani nah ini memungkinkan nggak kalau kita katakan itu adalah hakikatnya ya, hakikatnya dia singa Enggak bisa sehingga dibawa kemana majas karena secara hakikat Ya, secara hakikat kenyataannya lelaki yang pemberani bukan singa itu loh. Paham ya? Cuman meminjam lafaz tadi. Meminjam lafaz, paham ya? Isti'arah namanya. Isti'arah nanti kita lihat nanti isti'arah. Meminjam lafaz wa huwa yusamma fi ilmi bayan bil qarinah. Nah, inilah yang dinamakan di dalam ilmu bayan dengan qarinah. Qarinah itu tanda. Qarinahnya apa kalau seandainya eh, singa itu digunakan untuk lelaki yang pemberani kemudian tidak dikatakan dia singa? Korinanya karena dia manusia. Lelaki yang berani itu manusia tadi, bukan singa itu. Cuman diserupakan dengan keberaniannya dengan singa itu. Jadi diserupakan keberaniannya saja. Paham ya? Nah, macamnya tetap macam manusia itu loh. Nah. Wa yustaratu wa sihhati isti'mali lafzi fi majazih. Perhatikan ini. Dan disyaratkan untuk dibenarkan penggunaan lafaz itu dibawa kepada majas, paham ya? Menggunakan lafaz kepada majas itu disyaratkan apa? Wujudu irtibatin bainal al haqiqi wal majazi. Adanya keterkaitan adanya keter keterkaitan dan keterikatan antara apa? makna yang hakikat dan makna yang majazi. Nah, liyasihat ta'biru bihi anhu agar dibenarkan mengungkapkan dengan lafaz tersebut tentang apa? tentangnya. Maksudnya bagaimana? maksudnya antara sekali ya hasadun lirrajul syuja sekarang ada keterikatan keterkaitan di situ antara mana hakiki dengan makna yang majazi ada keterikatan apa hasadun singa singa ini yang terkenal raja hutan itu malikul ghabah raja hutan yang pemberani nah ada keterkaitan dengan lelaki yang pemberani ya sehingga apa sehingga keberanian lelaki ini nah barakallahu fikum eh, dipermisalkan seperti apa singa Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ada keterikatan, keterkaitan. Wa huwa ma fi ilmi bayan bil alaqah, bil alaqah. Ini yang dinamakan dalam ilmu bayan dengan alaqah, keterkaitan atau nah barakallahu fikum uh, keterikatan tadi. Paham ya? Ada keterkaitan, ada keterikatan tadi. Wal alaqah imma an takuna al musyabah aw ghairuha. Aw ghairuha. Sedangkan yang namanya keterkaitan itu bisa jadi dalam bentuk apa musyabah. Apa? Menyerupakan atau penyerupaan atau yang selainnya. Nah, sekarang kita menyerupakan apa? Menyerupakan lelaki yang pemberani dengan apa? Singa. Tapi apakah wajahnya wajah singa? Bukan, karena majas. Paham belum? Majas seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Cuman yang kita serupakan keberanian saja, keberanian lelaki tersebut. Berikutnya, fa in kanatil musyabahatu tajawuz isti'aratan ini. Perhatikan. Maka jika penyerupaan tersebut, eh, nah jika keterkaitan tersebut adalah bersifat penyerupaan maka dinamakan majas tersebut adalah isti'arah sumya tajawuz maka dinamakan dengan eh, maka dinamakan majas tersebut dengan isti'arah paham ya dinamakan isti'arah apa isti'arah meminjam lafaz atau meminjam kata paham belum meminjam lafaz atau meminjam kata digunakan untuk yang lainnya makna yang lainnya meminjam lafaz asal digunakan untuk lagi yang apa pemberani paham itu ya Nah, barakallahu fikum itu. Berikutnya, kata bila di asad anir rajul syuja. Seperti majas, eh, seperti majas dengan lafaz apa? Nah, dengan lafaz asad itu singa untuk apa? Untuk lelaki yang pemberani. Ini namanya meminjam lafaz enggak? Meminjam lafaz enggak nih? Meminjam lafaz asad digunakan untuk lelaki yang pemberani, kan meminjam lafaznya. Karena aslinya asad kan digunakan untuk apa? Hewan yang apa? Buas hewan yang buas, hewan yang mangsa itu aslinya. Tapi ketika asal itu digunakan untuk yang lain, makna yang lain, maka itu bukan hakikat tapi majas. Paham belum? Ewan meminjam lafaz. Wa in kanat ghairu musyabah. Naam, wa in kanat al musabah, Naam, kalau seandainya keterkaitan tersebut bukan berbentuk penyerupaan Paham ya? Bukan berbentuk penyerupaan. Sumya tajawuz, maka majaz tersebut dinamakan majazan mursalan. Dinamakan dengan majaz yang mursalan. In kana tajawuz fil kalimat. Jika majaz tersebut terjadi pada kata-kata. Paham ya? Kalimat pada sebuah kata-kata semuanya total itu majaz, ya, semuanya itu adalah majaz, tapi bukan penyerupaan, maka dinamakan dengan majaz mursal. Nyawa. Berikutnya, wa majazan aklian dan dinamakan dengan majaz aklian, majaz aklian, majaz secara akal, ingkana tajawuzu fil isnad. Apabila apa? Apabila majaz tersebut terjadi pada isnad, isnad itu penyandaran. Semata-mata penyandaran. Nah, kita lihat nanti ya contohnya biar tambah jelas. Eh, majaz mursal itu apa? Majaz akli itu apa? ya ini seperti ini yang membuat apa bikin aslinya kita tidak perlu berpanjang lebar masalah seperti ini akhirnya karena orang-orang falasifah sering yang bikin seperti ini majaz majaz majaz padahal faedahnya kemarin apa laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughah arab wala fil lughah arabiyah tidak ada majaz tidak dalam Al-Qur'an tidak dalam As-Sunnah tidak pula dalam apa bahasa Arab sudah selesai Arab itu semuanya hakikat cuman hakikat itu terbagi menjadi berapa tiga ada hakikat secara bahasa ada hakikat secara apa urf, kebiasaan atau adat, ada hakikat secara apa? syariat. Dah itu aslinya. Semuanya hakikat. Paham belum? Kita lihat sini. Wa misalu dzalika fil majazil mursal. Contohnya ngewa yang terjadi pada majaz yang mursal, antakul ra'aina al-matara. Aku menjaga hujan. Maksudnya bagaimana menjaga hujan itu? Atau aku merawat hujan. Bisa nggak kita merawat hujan? Hmm? Gak bisa kan? Tapi al-matar ini lafaz yang apa? Lafaz yang memang dia itu dipinjam barakallahu fikum. Ya. dalam arti lafaz yang apa? Lafaz yang digunakan nah untuk makna lain. Fa kalimatul matar majazun 'anil 'usb. 'Anil 'usbi. Maka kata matar sini adalah sebuah majaz tentang apa? Rusub, rumput-rumputan. Rumputan. Nah, rumputannya kan tumbuh enggak dia? Dengan hujan. Oh, belum? Dengan hujan tumbuhnya kan? Ya, Kalau tidak hujan ya kersang, tandus. Eh wa barakallahu fikum. Nah. Fatajawuz bil kalimah. Maka sekarang majasnya terjadi pada kalimatnya. Pada kalimatnya, pada kalimat kalimat mana? Al-matar. Paham belum nih? Nah, seperti ini. Ra'aina al-matar. Eh, kami menjaga atau memelihara hujan. Maksudnya bukan motor hujan, tapi motor ini maksudnya apa? Ada rumput. Al-usbuan rumput, rumputan, rumput-rumputan. Wa mitsalu dzalika fil majazil aqli dan contohnya yang masuk dalam majaz aqli secara akal antakula seperti yang kau mengatakan anbatu al anbana anbati anbatatil mataru al usba perhatian ini anbatati anbatina aslinya anbatati ya anbatil mataru al usba perhatikan anbatil mataru al-usba. Apa maksudnya? Hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Benar apa enggak? Secara majas ini. Tidak benar kenapa? Karena yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman melalui apa? Hujan. Nah, seperti ini sekarang apa? Secara akal. Secara akal nggak mungkin yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu hujan. Apa maksudnya ini? Nah, kita dari sini Fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatun haqiqatu ma'naha. Maka kata-kata itu seluruhnya badal mataru al-ushba itu semuanya lafaz semuanya apa? Yang diinginkan dengannya adalah hakikat maknanya. Anbatil mataru al-ushba. Hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu semuanya yang diinginkan adalah hakikat maknanya secara keseluruhan. Lakin akan tapi isnad al ila al matar majaz. Ini tapi penyandaran atau menyandarkan nah penumbuhan eh, eh, menyandarkan penumbuhan ini kepada mata berhujan itu majas. Kenapa? Li'anal munbita haqiqatan huwallah ta'ala. Dikarenakan yang menumbuhkan setelah hakikat siapa? Allah Subhanahu wa taala fatadawwus bin isnad. Maka di sini majasnya terjadi pada penyandaran tadi. Disandarkan penumbuhan kepada siapa? Hujan. Karena apa? Karena dengan hujan itu kan tumbuh sebuah tumbuh-tumbuhan. Tapi siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa minal majazil mursal termasuk contoh majaz mursal at-tajawuz biziyadah. Majaz dengan cara apa? Biziyadah dengan menambahkan sebuah enam sebuah kata. Wa tajawuz bil hadf dan juga dengan cara apa? Majaz dengan cara pembuangan. Contohnya, masalu lil majaz biziyadah mereka memberikan contoh untuk majas dengan tambahan di qauli ta'ala laisa kamitslihi syai'un perhatikan. Laisa kamitslihi syai'un ini menurut mereka ada majas ini, kafnya di situ. Nah, aslinya laisa syai'un mislahu. Kan gitu harus susunan aslinya. Laisa syai'un mislahu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Nah, sekarang ada kafnya di situ. Ada kafnya laisa kamitslihi syai'un, ya kan? kecewa. Fakalu mereka mengatakan innal kafah zaidatun. Kaf di situ kaf zaidah. Tapi ingat, zaidah kalau dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah apa? Silatul tauhid, menyambung sekaligus penguat. Enggak mungkin dalam Al-Qur'an itu ada satu huruf yang tidak memiliki makna sama sekali. Semuanya ada maknanya, Cuma kita kadang tahu, kadang tidak tahu. Paham tidak? Ya? Jangan sampai mengatakan ini huruf zaidah ini, enggak ada maknanya. Kalau dalam Al-Qur'an jangan. Silatul tauhid, sebagai silah itu penyambung wa taukid penguat kita lihat sini nah wa faqalu innal qaf zaidatun li ta'kidin nafil misl anillahi ta'ala benar mereka mengatakan berarti dan mereka mengatakan sesungguhnya kaf di sini ada tambahan untuk memperkuat penafian atau peniadaan penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi loh. Laisa dan syai' tidak ada yang serupa dengan Allah Taala sesuatu apapun Benar-benar tidak ada itu yang serupa. Paham belum? Kafnya ini didatangkan untuk apa? Untuk memperkuat nah barakallahu fikum nafyi nafyi al-misl Memperkuat apa? Peniadaan penyerupaan Allah Taala dengan makhluknya. Paham tidak? Ya, Ya na'am. Wa misalul majazi bil hadaf contohnya majaz dengan pembuangan qaulu ta'ala was'alil qaryata berarti kan was'ali al qaryata bertanyalah kepada kampung ini kalau kita secara akal nah mungkin nggak kita bertanya sama kampungnya atau para penduduk kampung penduduk kampung kita lihat di sini ai was'al ahlil qaryah maknanya adalah bertanyalah kepada penduduk kampung tersebut fa'udibat ahl majazan dibuang ahl sini Lafat ahlun ini dibuang sebagai majaz walil majaz majazi anwa'un katsiratun madhkuratun fi ilmi bayan majaz ini memiliki jenis-jenis yang banyak yang disebutkan dalam ilmu bayan paham ya nah barakallahu fikum seperti itu ini kata beliau wa innama nam zukira tarfun min al-haqiqah wal majaz dan hanya saja disebutkan enam cuplikan eh, berupa hakikat dan majaz fi usul fikih di dalam usul fikih li anna dalalatul alfazi dikarenakan penunjukan-penunjukan lafaz atau dikarenakan penunjukan lafaz-lafaz itu imma haqiqah wa imma majaz penunjukan lafaz yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut imma hakikat atau majaz meminjam kata dari itu apa itu ya Fahtija ila ma'rifati kullin minhuma, maka dibutuhkan untuk mengetahui masing-masing e, dari keduanya itu hakikat dan majas wa hukmih dan juga apa? hukumnya. Fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmih dan juga mengetahui hukumnya. Wallahu a'lam. Tanbihun peringatan dari peringatan ini. Taqsimul kalami ila haqiqatin wa majazin huwa al-mashhur 'inda aktsari mutaakhirin fil Qur'ani wa ghairihi. Mutaakhirin dengan lafaz mutaakhirin ini. Pembagian kalam menjadi hakikat dan majas ini masyhur eh, menurut sebagian atau mayoritas orang-orang belakangan dalam masalah Al-Qur'an dan selainnya. Berarti bukan orang, bukan para salaf kan berarti kan? Bukan para salaf. Wa qala ba'du ahli ilm dan sebagian ahli ilm berkata, la majaza fil Qur'an. Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an yang benar nanti. Wa qala akharun, sebagian mereka mengatakan la majaza fil Qur'an wala fi ghairi Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, tidak pula pada yang lainnya. Wa bihi qala Abu Ishaq Al-Isfirayini dan dengan inilah eh, Al-Imam Abu Ishaq ini rahimahullah menyatakan bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Qur'an tidak pula yang lainnya. Wa minal mutaakhirin Al-Alama Syekh Muhammad Amin Al-Syankiti. Nah, dan dari kalangan orang-orang yang belakangan yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an tidak pula yang lainnya adalah Al-Imam Syankiti rahimahullah taala. Ya, sampai beliau memiliki kitab yang judulnya apa? Man'u Jawazil Majaz fil munazzal li ya, ta'abbud wal i'jaz. Nah, dilarangnya apa? Dilarangnya membolehkan majaz dalam Al-Qur'an, nah, dalam rangka untuk beribadah wal i'jaz dan menunjukkan bahwasanya itu adalah mukjizat. Tahu belum? Kawanan. Ya, Syakiti. Waqad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Qayyim dan seluruh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga muridnya itu Ibnu Qayyim telah menjelaskan hal ini. Annahu istilahun hadithun ba'da inqidai al-qurun as salasa al-mufaddalah. Bahwasanya istilah ini, istilah apa maksudnya? Majas dan hakikat ini kalam dibagi menjadi dua, kalam yang majas dan kalam yang hakiki. Nah, seperti ini apa kata beliau? Istilahun hadzun adalah istilah yang muncul setelah apa? Setelah na'am barakallahu fikum hilangnya atau habisnya tiga generasi yang diberikan apa? keutamaan. Yang kedua itu intiha. Eh, setelah lenyapnya atau setelah habisnya atau setelah hilangnya tiga generasi yang dengan keutamaan itu barulah muncul pembagian apa majas ini Pak belum nah ya, muncul pembagian majas ini enam. majas hakikat majas hakikat wa nasaru bi adillatin qawiyyatin katsiratin kemudian beliau pun juga memperkuat nah pendapat tersebut dengan dalil-dalil yang kuat maksudnya menolong pendapat maksudnya memperkuat ya dengan dalil yang kuat dan juga banyak tubayyinu liman ittala 'alaiha liman ittala 'alaiha yang akan menjelaskan bagi orang yang ingin mutalaah memperhatikan pada permasalahan tersebut anna hadzal qaul bahwasanya ucapan inilah huwa shawab yang benar jadi yang benar bagaimana tidak ada majas tidak dalam Al-Qur'an tidak pula yang lainnya Paling ya khulasannya ya biar enggak bingung nah jadi semuanya hakikat nah hakikat sekarang was'alil qaryata dikembalikan ke mana ke urf Orangnya bagaimana? Orang kalau bertanya itu pada kampungnya atau penduduknya? Penduduknya. Enggak mungkin kampungnya yang tanya. Kampungnya diam saja. Tanya. Penduduknya itu yang ditanyain. Paham maksudnya ya? Nah, was'alil qaryah, eh, was'al ahlul qaryah. Kembali ke mana? Ke hakikat juga. Nah, seperti itu perlu diperhatikan. Nah, <clears throat> Itu pembahasan masalah majaz dan juga apa? Pembahasan masalah majaz dan juga pembahasan masalah hakikat tidak kita selesaikan. Khulasannya apa? Laisa hunaka majazun la fil Qur'an wala fis sunnah wala fil lughah arabiyyah wala fi ghairiha. Tidak ada majaz. Semuanya hakikat, paham ya? Nah, barakallahu fikum itu pendapat yang sahih yang juga dikuat oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala